Baik ketakwaan yang itu merupakan perkara yang Allah Ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu takullah haqqa tuqatih Wahai orang yang beriman, bertakwa kalian dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang sebenarnya ditafsirkan oleh para sahabat ialah agar Allah tidak dimaksiati, agar Allah taala dan agar Allah disyukuri, tidak Ah. hakikat takwa yang sebenar-benar takwa yang Allah dalam rangka untuk menjaga keimanan kita dalam rangka menjaga ketakwaan kita ialah dengan cara dengan cara menjaga amal soleh dan di antara amalan yang sangat utama di bulan Ramadan tentunya adalah amal-amal yang fardu. Kemudian amalan-amalan yang mendukung darinya dari perkara diantaranya talabul ilm menuntut ilmu. Para hadirin, pada kesempatan hari ini, insyaallah seperti biasa kita akan mengkaji untaian hadis tasfu antara hadis terhadap manusia. Al-wasfu sadiq, pensifatan yang benar terhadap manusia. Iya. Yeah. Apa maksud dari bab ini? Pembahasan kita akan diterangkan oleh Syekh bahwa sifat manusia itu mereka beragam. Ya. Tidak sama perilakunya. Ada yang memiliki kejujuran, ada yang memiliki kedustaan. Ada yang memiliki kelebihan yang satu punya kekurangan yang lain. Itu manusia. Kata orang seribu satu. Sosok kita ingin punya istri yang cantik, yang kaya, yang apalagi, yang penyayang, yang pandai masak, pintar mulang, apalagi 2001 <laughs> Cari figur yang sempurna 1001 lah iya. Ini dibahas oleh para ulama ya. Kita bacakan hadisnya Itu kurang lebih gambaran yang akan dalam kitab Sahih bab raful amanah. Bab diangkatnya amanah. Apa rahasianya yang Bukhari masukkan bab ini dalam hadis ini dalam bab? Nanti akan kita bahas. Kita bacakan hadisnya dulu. An Abdullah ibni Umar. Ya, dari Abdullah bin Umar. umar Hadis dari sahabat yang mulia, putra sahabat Abdullah bin Umar. Sami'tu Rasulullah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Apa kata Ibnu Umar? Yaqulu Nabi bersabda innaman nasu kal ibilil mi'ah laka la takadu tajidu fiha Aman nasu tidak lain manusia itu seperti kal ibil mi'ah seperti satu dari seratus unta Masih tadi gambarnya seribu satu kalau bahasa kita. Tidak lain manusia itu seperti unta 101. Yang apa? La takadu Yang kau hampir-hampir tidak kau dapatkan. Yang hampir-hampir tidak kamu dapatkan rahilatan. Rahilatan pantas untuk dinaiki bisa dinaiki dengan cepat, tidak mogokan, terus apa lagi? Sehat, tidak rewel. Hampir-hampir manusia itu tidak lain seperti kal ibil. Se tadi seribu satu. Yang apa? Hampir-hampir kau dapatkan, tidak kau dapatkan padanya rohilah yang sempurna sebagai kendaraan yang sempurna sebagai apa? kendaraan tumpangan. Karena kuda, e, unta dinaiki sebagai tumpangan. Jadi kata Imam Az-Zuhri rahimahullah makna hadis ini tajidunas kaibil mi'ah kau dapatkan manusia itu seperti unta 101 tadi la yajidu rajul fiha rahilah Seorang tidak bisa mendapatkan unta yang sempurna sebagai kendaraannya. Gitu. Itu gambaran yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hadis Bukhari nomor 6498 dalam sohihnya. Apa mana hadis ini? <clears throat> Dalam hadis ini kita baca dulu penjelasan Imam Ibnu Hajar supaya nyambung. Jadi makna hadis bahwasanya makna hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah bahwasanya di antara makna hadis yang kita baca Ananas nas makna hadis ananas fin nasab kal ibil. Manusia di dalam nasab itu seperti unta. Apa maksudnya? 101. Allah la rahilata fiha yang tidak sama. Ada unta yang bebok, ada unta yang sehat tapi motokan bersama satu sama lain untuk tidak Qala Az-Zuhri berkata Ibnu Qutaibah atau yang lainnya artinya apa di antara ulama ada yang mengartikan bahwa gambaran dan uh, Al-Qurtubi di sini dinukilkan Qurtubi alladhi yunasibu tamsil anna rajul jawad alladhi yahmilu asqalan nas wal hamalat anhum wa yakshif kurbahum azizul jud karrahilah fil ibil kasirah Imam Qurtubi menerangkan bahwa orang yang yunasibu tamsil yang orang yang sesuai wahid. kita yang bisa dijadikan tunggangan di cepat, tidak mogokan, tidak kena penyakit dan Benar. Itu kurang lebih maknanya demikian. Kat kita bacakan penjelasan Asyih Nasir Asadi. Hadal hadis mustamilun. Kandungan hadis. Hadis ini mengandung yang pertama ala khabarin sadik atas khobar yang benar. Hadis ini mengandung yang pertama apa? Khobar as-sadiq. Benar adanya. Adapun beritanya fa innahu sallallahu akhbara Nabi mengkabarkan anna naqsa syamilun li aktsarin nas. Kabar yang datang dari beliau dan ini benar adalah bahwa kekurangan itu syamil tercakup pada kebanyakan orang yang namanya kekurangan itu tercakup ada pada kebanyakan orang. Ya pada. Ya, masing-masing dari kita ada apa ya? Ada kelemahannya. Apa ada yang sempurna? Tidak ada, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wanal kamil au muqaribul kamal fihi qalil. Habar yang benar yang kedua bahwa orang yang sempurna atau mendekati sempurna di tengah manusia itu sedikit orang yang sempurna atau mendekati apa sempurna itu sedikit hmm. ini kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gambarannya Gambaran dalam hadis ini kal ibilil mi'ah seperti unta di antara seratus unta. Di antara seratus unta mungkin ada satu yang mandan sempurna atau mendekati sempurna, ya. Tidak mungkin semuanya sesuai dengan keinginan kita. Tastaksiruha fa idza radda minha rahila tasluhu lil hamli warukub wazihab wal iyab lam takat ha hakatan nas. Gambarannya kata Nabi tadi seperti unta. Kalau Anda ingin satu unta yang dijadikan rohilah tunggangan. Ya namanya pengen punya unta gimana? Tasluhu lil hamal warukub. Unta yang layak untuk ditumpangi atau bawa barang. Hmm. Kita kepengen punya unta kan dinaiki nyaman, bawa barang nggak mogokan kan gitu. Ya. Ini unta yang seperti ini yang diharapkan atau apa? Wazihab wal iyab, unta yang bisa mengantarkan per, berangkat atau pulangnya. Bisa bawa pergi, bisa dibawa pulang. Kadang Berangkatnya bau, oh, pulangnya apa? Mogok. Atau sebaliknya. Berangkatnya mogok, pulangnya banter. Ya. Kan ada kayak gitu. Kalau atau mungkin bukan unta, naiknya apa? Motor ya. <laughs> Antum kepenginnya punya motor yang murah, bagus, tahunnya muda. Kan gitu ya. Kalau bisa tahunnya muda 2000 berapa ini? 16 murah, terus apa? Ndak mogokan, ngirit. Kan kita gitu? siapa lagi? Ngirit, terus jarang ganti oli. Jarang ganti roda. Ada ndak kira-kira? Paling apa itu? Slender apa? <laughs> Slender dan mungkin jarang ganti roda ya. <laughs> Intinya sulit sekali nyari sesuatu yang sempurna. Ya. Ya, itu kendaraan kita. Kalau unta tadi ada pokoknya. Lantakat tajidha hampir-hampir kamu udah dapat loh. Kalau ingin yang sempurna. Faidarat min dan nasu kasirun. Demikian pula manusia. Ayuhan nas. Sosok manusia yang sempurna adalah pada di Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in sebagai sebaik-baik manusia. Keimanannya, akhlaknya. Maka kita sebagai seorang manusia yang sadar sebagaimana dikabarkan dari beliau ada titik kelemahan. Ya, ada titik apa? kelemahan. Masing-masing insya Allah tahu. Saya ada kelemahannya. Makanya para ulama membandingkan mana yang lebih utama, Khadijah atau Aisyah. Hmm. Eh? Siapa yang lebih utama? Khadijah atau Aisyah. Sebagian mengatakan bahwasanya yang paling utama ya Khadijah. Karena Nabi bersabda, khairun iha Maryam. Wanita yang paling baik itu Maryam. Siapa Maryam? Ibunya Isa. Wa Khadijah. Wa khairun iha Khadijah. Hadis Muslim. Sebaik-baik wanita adalah Khadijah. Hadis Muslim. Khadijah, Masya Allah, dikatakan khairu iha Wanita yang paling baiknya di antara apa? Wanita. Wanita baik banyak enggak? Banyak. Tapi Nabi mengatakan khairu iha sebaik-baik wanita adalah Khadijah. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabun nas?" Siapa orang yang paling kamu cintai? Qala Aisyah yang paling saya cintai siapa? Aisyah. Ternyata Aisyah juga punya kelebihan. Hmm. Bahkan para ulama menyebutkan syair di dalam bait syair yang menunjukkan siapa yang paling banyak meriwayatkan hadis. Al-muqsiruna fi riwayatil asar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anas wal Habar kal Hudri terus apa? Wa Jabir wa zaujati an-nabi. Ya, di situ disebutkan seorang syair mengurutkan siapa yang paling banyak riwayatnya di antara sahabat. Al-Muqsirun yang paling banyak meriwayatkan hadis dari sahabat adalah Abu Hurairah. Setelah Abu Hurairah siapa? Yalihi Ibnu Umar. Setelah Ibnu Umar siapa? Wa Anas, sahabat Anas. Lalu siapa lagi? Wal Hober. Hober artinya Ibnu Abbas. Dan Kal Hudri, Said Al Hudri. Juga Wajabir. Jabir wa zaujatun Nabi dan istrinya Istrinya Abi yang mana ini? Khadijah atau siapa? Aisyah. Jadi Aisyah punya kelebihan banyak meriwayatkan hadis. Ada 221 hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Khadijah tidak meriwayatkan apa? Hadis. Hah? Jadi kelebihan pada satu sisi, pada sisi yang lain orang itu punya kelebihan. Maka barakallahu fikum bukan maknanya wanita itu tidak punya kebaikan. Kita ingin punya istri yang sempurna, gitu. Ya, ya Panda. Bagus agamanya, bagus ahlaknya, apalagi hartanya cukup, nasabnya bagus, apalagi sergepan, pinter muasa, sayang sama anak, siapa lagi? Ndak pemarah, nerimaan, siapa nening? lah pokoknya sing sempurna lah ya. Kayak Khadijah. Kalau ndak dimarahi oleh kita. Kamu kayak Khadijah sih kenapa? Lawang kita saja tidak berusaha seperti siapa? Nabi. Loh. Jadi kalau kita nuntut istri kaya Khadijah, coba kita menuntut diri kita seperti akhlaknya Nabi. Nabi penyabar. Sementara kita sahur dada lauknya aja marah. Mana? Coba kayak Nabi, dada makanan ada cuman air dan kurma. Enggak marah. Ada makanan dan ada tamu ini. Datang ke istrinya, ada makanan enggak? Ada ya Rasulullah air dan kurma. Nah, ada tamu ternyata yang disiapkan cuman adanya air dan kurma. Nabi tidak marah. Memang adanya cuman kurma sama air mau diapain? Itu barakallahu fikum. Tapi kalau kita nurut sama istri, nah, jangan sampai kita menuntut tanpa kemudian kita memperbaiki diri kita. Kembali kepada ucapan saya, wa idza rata antastahiba minhum maka kalau Anda ingin mengumpulkan menghitung jumlah dari mereka manusia dikalkulasi man yasluhu li ta'lim awil fatwa awil imamah awil wilayatil kibar wisihwar awalil wadhaif al-muhimmah. Kalau kamu menginginkan dari manusia, coba dicari orang yang layak untuk mengajarkan ilmu, berfatwa, amanah, jadi imam, e, berbisa memegang kekuasaan tertinggi dari sebuah perkara atau urusan-urusan yang penting. Satu orang tapi memegang semua urusan ini. Kira-kira dapat enggak kalau kamu suruh milih, pilihlah orang yang seperti ini. Orangnya bisa mengajarkan ilmu, bisa berfatwa, bisa jadi imam, bisa memegang urusan terbesar kaum muslimin, bisa memegang urusan yang penting. Jawaban Syekh lam takat tajid man yakumu bidalik. Hampir kau dapatkan kamu tidak dapatkan orang yang mampu menjalankan apa yang kamu inginkan tadi. Kiaman salihah. Wahada huwal waqi' Ini kata Syekh kenyataannya. Ya kalau kita ingin orang yang dia bisa ngajar, dia bisa berfatwa, dia bisa mencukupi urusan urusannya, dia bisa mengerjakan urusan yang besar atau yang kecil, dia bisa wah segalanya kita mengharapkan bisa tentu kau tidak akan mendapatkannya. Begitu kata Syekh. Dan ini kenyataannya memang. Fainal insana kenapa demikian manusia? Karena yang pertama kata Syekh manusia punya sifat dolum mengani ya ya yang kedua jahul bodoh Dua sifat ini memiliki sifat keboliman dan sifat kebodohan. Dua perkara ini sababun linnaqais. Dua sebab tadi sebab yang menjadikan adanya kekurangan. Iya. Dolim dan bodoh. Hmm. Dolim dan bodoh sebagai sebab kekurangan. Wahia mani'atun minal kamal wa takmil. Dolim dan bodoh itu sebab terhalangnya orang menyempurnakan dirinya. Ya, sempurna dan menyempurnakan dirinya. Orang itu bodoh. Diberi suatu amanah. Namanya orang bodoh megang amanah gimana? Kata Nabi, "Idza wusidal amru ila ghairi ahliha apabila sebuah urusan diserahkan bukan ke ahlinya, fanta diri sa'ah tunggu apanya? kehancurannya. Ya Orang itu kita harapkan bisa menyelesaikan segala urusan. Pokoknya saya minta beres. Saya mintanya beres. Tapi yang kita harapkan belum tentu terwujud. Karena orang yang kita harapkan tadi orang yang jahul, Baik. Atau sebaliknya, orangnya pinter. Hmm. Tapi tidak apa? Amanah. Kira-kira gimana? Terwujud? Dia sih pinter, tapi tidak amanah. Akhirnya apa? Tidak terwujud apa yang kita harapkan. Itulah manusia. Zalim. Makanya ketika Nabi Musa datang ke negeri Madian, ya, didapati ada sekerombolan orang sedang ngambil air. Maka Musa alaihissalam melihat ada dua wanita tidak ikut, dua wanita ini tidak ikut umpel-umpelan, mau ngambil apa? Air. Dia menunggu sampai laki-laki ini pada bubar. Tidak mau wanita ini umpel-umpelan. Ya, ikhtilat. Maka wanita ini nunggu sampai penggembala-penggembala bubar. Atau orang yang mengambil air bubar. Baru mendekat. Maka ditolonglah oleh Nabi Musa. Ya Lah itu keduanya pulang dan menyampaikan kepada abinya. Ya. Dan menyampaikan kebaikan laki-laki ini. Maka kata Allah katakan, inna wa fa inna khairu man istajaraka laqawiyun amin. Orang yang paling bagus untuk dijadikan pegawai, kamu bayar, adalah orang yang apa yang pertama? Orang yang kawi, kuat fisiknya, amin. Apa amin? Bisa dipercaya. Nih. Ini kalau kita ingin nyari orang sebagai orang dibayar, orang yang dipekerjakan. Ini terkumpul padanya dua sifat kawiyun, amin kuat dan apa bisa dipercaya fisiknya kuat dengan fisik yang kuat bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik amin bisa dipercaya dengan terpercaya amanah bisa tersampaikan dua hal demikian pula kalau kita jadi seorang mukmin yang bekerja berlatihlah orang yang memiliki dua sifat kuat ya tidak mudah menampakkan mengeluh wah kayak gini pekerjaannya kok begini keadaannya yang kuat saja bismillah yang kedua amanah insya Allah dengan dua keadaan ini adalah sebaik-baik orang yang dijadikan pekerja nah tapi ini ya sedikit ya. Mencari orang yang seperti ini apa? Seribu satu. <laughs> Aduh, orangnya sih amanah tapi meriangan. Akhirnya apa? Tertunda. Aduh, kok berangkat ini. <laughs> Iya. Mungkin orangnya sehat, amanah, tapi ya sedikit. Ada tapi ya sedikit. Baik, yang kedua dalam hadis ini terdapat apa itu yang kedua irsyadun nafi adanya bimbingan yang sangat bermanfaat dalam hadis ini kandungan yang kedua kalau tadi kandungan pertama adalah berita yang benar ya berita yang benar memang demikian keadaan manusia tidak ada yang sempurna apalagi wanita tapi sudah sifati mereka naqisatu dinin wa aqlin memiliki kekurangan agama dan apa? akal. Jadi kalau antum punya istri, barakallahu fikum, bersiap-siaplah menerima apanya? Kelebihannya apa kekurangannya? Hah? Nak bisa jangan hate. Jangan head tapi punya anak. Ya susah. Jadi apa? Karena wanita itu sudah alami ada head masa subur, masa berhenti dari head itu sudah tabiatnya wanita. Kita ingin punya wanita yang subur tapi tidak tidak apa? head mungkin. Hah? Tidak ada liburnya. Tidak ada headnya, Tidak mungkin. Ada kekurangannya. Makanya Nabi alaihi salam dalam hadis Abu Musa kamalum minarijal kathir walam yukmil minan nisa ila Maryam binti Imran wa Asiyah imra'atu Fir'aun tidaklah yang sempurna dari laki-laki dibandingkan perempuan lebih banyak laki-laki dari wanita siapa itu? Maryam binti Imran dan Asia. Siapa Asia? Istrinya Fir'aun. Ya. Kita tahu Maryam wanita yang jujur. Wanita yang saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubih wa kanat minal Konitin. Ya, wanita tapi ibadahnya semangat terus menerus. Konit, kunut. Lama ibadahnya. Zaman sekarang nyari wanita yang seperti ini orangnya jujur, menjaga kehormatan. Aksonat farjaha. Apa sifatnya? Menjaga kehormatannya. Nyari wanita yang menjaga kehormatannya. seribu satu apa seratus satu? Coba sih, sekampung, pung, nyari. Wanita yang ahsonat farjah, Seperti Maryam. Dia jaga auratnya. Dia jaga kehormatannya. Iya. Bukan hanya menjaga kehormatannya. Wasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubih. Dia membenarkan kalimat-kalimat Robnya beriman, wanita mukminah, sodikoh, insyaallah. Yang ketiga, dia itu konitin, kunut, ibadahnya mantap, ibadahnya di masjid Baitul Maqdis waktu itu sebagai pelayan apa? Baitul Maqdis. Waktunya berkhidmah untuk masjid. Insyaallah. Badahnya mantep. Ya. Mencari sosok wanita yang seperti ini sulit. Jujur. Ya, menjaga kehormatannya, ibadahnya semangat. Ya. Maka yang sempurna dari wanita adalah Maryam dan Asia. Siapa Asia? Istrinya Fir'aun. Fir'aun ngaku sebagai Rob. Sementara Asia beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Wa daraballahu mathala lilladzina amanu ra'ata Fir'aun. Allah bikin sebuah permisalan. Siapa itu bagi orang beriman? Istrinya Fir'aun. Ternyata Fir'aun eh, si wanita ini adalah istri dari Fir'aun Itqalat ketika dia berdoa. Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di mana? Di surga. Padahal di dunia sudah tinggal di mana? Istana. Tapi sing darap arep apa? Rumah di surga. Kalau antum dongannya priye? tinggalnya sudah di istana ini, tapi sing darap arep apa? Rumah di surga. Seharusnya kita rumah kita kan bukan istana ya. Itu lebih lebih ya Allah nang dunia rumah gobok kayak gini ya mudah-mudahan nanti di surga ya kan gitu punya rumah kalaupun di dunia punya rumah mudah-mudahan nanti di akhirat punya rumah kayak gitu mbak Iya, jangan kalah kaya istrinya Fir'aun. Apalah artinya istana? Dunia. Karena ternyata suaminya orang yang sangat kejam. Suaminya mengaku Rabbul Alamin. Sehingga dia berdoa, Rabbib nili baitan fil jannah. Bangunkan rumah di mana? Di surga sajalah mohon rumah di sorga. Karena rumah di sorga lebih baik daripada istananya Fir'aun. Kalau begitu, kita di dunia punya rumah. Sing darep-arep rumah di mana? Rumah di sorga. Maka carilah amalan yang bisa mendatangkan hal tersebut. Nabi sudah tunjukkan. Man hafadho Barang siapa yang menjaga isnata asrota rokatan menjaga dua belas rokaat bilyom walailah sehari semalam khairu faridoh ini bukan amalan yang fardu itu sholat belas rokaat sehari semalam bukan fardu banallahu lahu baitan fil Allah bangun baginya rumah di dalam surga. Gugum badan. Gugum dah ini? Sholat 12 rokaat sehari semalam di surga dibangunkan apa? Rumah. Kalau antum tiap hari 12 rokaat sehari semalam. Ya hari berapa rumah yang Allah taala bangunkan untuk kita? Nah, tapi sing abot itu apa? menjaga cara Pak Royo istiqomah betul mau sholat empat rakaat sebelum duhur kebelabasan tidur malah wes koma ya enggak mau kobra subuh ah kerainan terlambat lagi sungguh ini perjuangan membuat rumah di surga perjuangan Wong bikin rumah di dunia juga apa? Hah? Wah, bikin rumah ini belum jadi, ini belum jadi. Ah. Atau mungkin mau beli rumah ini belum lunas. Barakallahu fikum. Sungguh kesempatan itu ada. Tinggal kita mendapatkannya apa tidak. Yang kedua, dalam hadis ini terdapat irsyadun nafi' petunjuk bimbingan yang bermanfaat. Apa itu? Fa inna madmunu hadzal khabar irsyadun minhu ila annahu yanbahi li jumu'il ummah au. Dalam hadis ini terkandung berita dan petunjuk dari Nabi bahwasanya seyogianya bagi seluruh umat manusia ini ayas au untuk berusaha wayastahidu dan bersungguh-sungguh fi ta'hilir rijalil ladina yuslihuna al-qiyam bil muhimmat berusaha untuk apa bersungguh-sungguh untuk apa bersungguh-sungguh untuk menjadi orang-orang yang bisa yuslihun memperbaiki diri untuk bisa menjalankan apa yang menjadi perkara yang penting baginya. Iya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman memperbaiki diri sungguh-sungguh untuk bisa jadi orang yang bisa menjalankan perkara yang penting dengan sempurna. Nah, apa yang dibutuhkan? Ilmu. Untuk bisa memiliki kemampuan menjalankan tugas dengan maksimal, itu dibutuhkan apa? Ilmu. Bersungguh-sungguh mencari ilmu. Dalilnya dalam surat At-Taubah 122 ini diantara bimbingan dalam hadis supaya tidak memiliki kekurangan. Kalaupun ada kekurangan ya tidak nemen lah ya. Ya, jangan segala sisi kita kurang. Bahasa Arabnya belum, akidahnya belum, manhajnya belum, solatnya belum. <laughs> Ini jangan sampai perbaiki Jangan sampai segala sisi banyak kekurangan. Minimal memperbaiki dengan sungguh-sungguh. Ini bimbingannya. Allah berfirman, "Walaula nafara min kulli firqatin minhum" Maka mengapa tidak ada sekelompok dari masing-masing kelompok dari mereka ta'ifatun yatafaqahu fid din. Sekelompok orang yang tafakuh memahami agama. Kenapa perlu belajar agama, memahami agama? وَلِيُنْذِرَ قَوْمَهُمْ idha roja'u ilaihim Agar supaya bisa memberikan peringatan. Lihat kepada mereka kaumnya apabila pulang. Ini ayat perintah Allah agar tidak semua kelompok berangkat-berangkat jihad. Tapi ada satu kelompok yang duduk menuntut apa? ilmu. Ya, kenapa? Karena inilah bimbingan yang terbaik dengan ilmu supaya jihadnya sempurna tertunaikan dengan benar perhatikan ilmu jangan berangkat semua dari yang belajar iya ayat ini diterangkan oleh Syekh Utsaimin hadis ayat ini diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwasanya al ilmu ibadah yang namanya mempelajari ilmu itu ibadah. Termasuk apa? Ibadah. Mempelajari ilmu agama itu termasuk ibadah. Kalau kita belajar ilmu agama itu ibadah, berarti harus semangat. Semangat apa males? Eh? Kalau antum ngeliat duit, semangat apa males? Semangat, <laughs> Aja jur kebalik. Kalau nyari duit semangat, kalau belajar malas. Padahal itu ibadah loh. Wala huwa bahkan menuntut ilmu itu kata Seusemin ajalul ibadah. Seluhur-luhurnya apa? Ibadah. Antum ngerti tauhid setelah belajar. Ya, Antum ngerti baca Quran yang benar setelah belajar. Nanti pintunya. Lalu kata Syekh, wa afdalul ibadat dan menuntut ilmu termasuk seutama-utamanya ibadah. Kenapa? Tolabul ilm seluhur-luhurnya ibadah. Kenapa? menuntut ilmu semulia-mulianya ibadah, seafdol-afdolnya ibadah, li'annallaha ja'alahu qasiman lil jihad. Karena Allah jadikan berangkat mencari ilmu termasuk bagian dari jihad fi sabilillah. Sebagian berangkat jihad bawa apa kalau jihad? Pedang, tombak, senjata. Kalau berangkat menuju taklim bawa apa? Hah? Bawa buku, bawa apa? Pensil, jangan tangan kosong. Hmm. Ya nggak rekaman paling enggak lah ya. Hmm. Ini rumah di Murojaah. Kan gitu, Mbok? Iya, orang kalau ngode mau ke sawah bawa apa? Pacul. Nanti Kang, macul nggak apa-apa. Nggak sendok. Enggak pas. Kalau bekerja di sawah nyangkul yang dibawa ya cangkul pensil. Ya pacul. Gitu senjatanya. Mau nyari rumput yang dibawa apa? Arit. Bukan cangkul. Masing-masing ada alatnya. Alatnya mengumpulkan ilmu tiga. Pendengaran, penglihatan apa ini? Hati. Itu alat pokok. Walaupun dari rumah gua buku, gua pensil, tapi matanya udah dipakai, ngantuk, udah jadi nulis. Kan gitu kok. Ini yang pokok tiga. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Buku, pensil, alat tambahan. Sebab ada ulama Belajar hadis tidak pernah bawa buku. Tidak bawa pensil. Lalu pakai apa? Telinga. Begitu imamnya haddasana fulan, haddasana fulan, kola Rasul SAW. Langsung melebu. Apal. Imam Syafi'i ketika belajar Imam Malik itu masih kecil. Karena masih kecil, majlisnya belum bosleh masuk majlis orang Coba dengar di luar. Apal. Ya. Hafal. Nah kalau kita ngendel ke apanya? Hafalane, apa tulisane? <laughs> Karena itulah para ulama dobet, dobet, dob turawi ada dua jenis. Dobet itu kuat ilmunya dari sisi hafalan atau kuat dari sisi apa? Tuh lisan. Namun kalau mengandalkan hafalan kata ulama al hifat khawanah. Mengandalkan hafalan kadang berkhianat. Kemarin apal ngaso hilang. Tapi kalau tulisan tenggun. Walaupun tidak apal masih ada apanya? Ada tulisannya. Itu. Karena jihad. Berkata Ibnu Qayyim, dalam Miftah Darus Sa'adah tentang perkara menuntut ilmu itu dikatakan fisabilillah termasuk di jalan Allah. Kenapa? Orang belajar agama termasuk fisabilillah. Kata Ibnu Qayyim dalam Miftah Darus Sa'adah lianna qawamal Islam karena tegaknya Islam adalah uh, bil jihad kama anna qawamal Islam ana ja'alu talabal ilm fi sabilillah Allah jadikan menuntut ilmu termasuk fi sabilillah dikarenakan tegaknya Islam itu dengan ilmu sebagaimana tegaknya dengan jihad. Faqwamuddin bil ilm wal jihad. Tegaknya agama dengan dua hal, dengan ilmu dan jihad. Dengan ilmu dan jihad. Jihad dengan lisan, jihad dengan tulisan, jihad dengan hati. Iya. Jihad dengan tulisan. Ini disebarkan ilmu yang bermanfaat. Bantahan ahlul bid untuk ahlul bid'ah. Ajakan untuk yang ma'ruf. Menolak yang mungkar. Tulisan. Atau lisan. Ceramah, nasihat. Atau dengan hati. Atau dengan harta. Dengan harta ya. Dengan lisan. Dengan tangan. Dan dengan harta. Walihada oleh kata itu Ibnu Qayyim mengatakan alihada karena jihad nau'ain oleh karena itulah jihad ada dua macam jihadu bil di wasinan jihad dengan tangan dan dengan senjata hmm, pakai senjata melawan orang kafir wahadal jihad fihi kasir al musyarik fihi kasir yang terlibat, yang bisa terlibat dalam jihad dengan senjata ini banyak orang yang bisa ikut. Asal awaknya sehat, tenaganya sehat, bisa megang senjata, bismillah berangkat. Bisa tak? Bisa. Namun jihad yang kedua dengan apa itu? Kata Ibnu Qayyim, bil hujjah wal bayan. Dengan hujah dalil. Wal bayan, penjelasan Wahada jihadul khosoh. Jihad ini jihad yang khusus. Tidak semua orang bisa terlibat. Naam. Jihad min atba'ir rusul. Jihadnya para pengikut rasul. Iya. Wa jihadil a'immah. Jihadnya para imam. Iya. Ini sedikit yang bisa menegakkan jenis yang kedua. Dan ini kata Ibnu Qayyim, wa huwa Jihadin jihadain. Jihad yang paling utama di antara dua jihad tadi. Hmm. Ya Kenapa? Karena yang pertama li'adhami karena besarnya eh, manfaat. Besarnya apa? Manfaat dengan ilmu. Yang kedua, kasratul maunah wa kasrati a'daih Banyaknya musuh. Hmm. Kalau orang bicara dengan ilmu ilmiah, semua akan komentar. Hmm, ya ada. Sururinya komentar, hisbiahnya komentar, MLM-nya komentar, semuanya komentar. Kalau ilmu diapakan? Ditegakkan. Barakallahu fikum. Ya, semuanya komentar. Sampai Barakallahu fikum ahlu sunnah wal jamaah yang menegakkan ilmu dan istiqamah di atasnya tentu ini termasuk di antara perkara yang paling besar manfaatnya. Maka antum ikut ta'awun, sahibo kepada jamaah sekalian untuk terlibat dalam dakwah bersama para asatidah menegakkan dakwah sunnah. Ya, saya himbau karena ada himbauan untuk ta'awun, menyebarkan adanya tulisan yang mengkanter, membendung gerakan komunisme atau yang sejenisnya. Tafadol antum ikut terlibat dalam jihad ini. Ya, ikut menyebarkan dengan cara antum ta'awun membeli satu atau dua atau berapa nanti dibagikan oleh ikhwah yang bertugas satu lembar atau satu apa tulisan satu buku tadi nilainya harganya lima ribu rupiah kalau antum dengan lima ribu rupiah bisa memberi hidayah yang tadinya alirannya komunis jadi ahlu sunnah masya Allah modal lima ribu bisa untuk mendapatkan apa? Kebaikan yang sangat besar. Jihad berdakwah. Nah, kata Fadol, antum koordinasi dengan pengurus. Infak 5000 beli satu buku, serahkan ke Pak misalnya Pak Opo, Pak Takmir. Oh, tiba-tiba takmirnya semangat lalu mengajak dakwah dengan antum lalu masyarakat jadi ahlu sunnah antum terlibat dapat pahala besar sebagai mafatihul khair pembuka pintu kebaikan jangan eman-eman apalagi Ramadan Rasul SAW karena ajwa orang yang paling apa? dermawan dermawan dengan hartanya tenaganya ilmunya wa ajwadu mayakun fi Ramadan paling dermawan kalau bulan Ramadan. Kalau Ramadan itu paling apa? Dermawan. Iya, perbanyak berinfak, bersodakoh, ta'awun, alal birri wat taqwa. Naam, karena beliau di bulan Ramadan orang yang paling semangat melakukan kebaikan. Sampai ada orang datang menemui beliau masuk Islam. Maka Kata Anas bin Malik, fa'atahu ghanaman. Diberikan kambing bainal jabalain yang ada di antara dua gunung. Berarti satu lembah. Satu orang ini. Itu kambing satu lembah. Sana untuk kamu. Insyaallah. Kira-kira harganya berapa, Pak? Pakon kambing ini yang ada yang kambing? Berapa harganya ini? Nah, insyaallah. Dari mana iman? tidak tanggung tanggung. Kalau kita tanggung ya katanya. <laughs> Kita tanggung tanggung, lagi kita tanggung katanya. Lah, nu tanggung semending. Sedikit tapi bermanfaat berikan. Para jaila kaumi, orang ini pulang ke kaumnya. Yang pulang bawa kambing ini. Wah, bawa kambing satu lembah. Ya kaum, wahai kaumku, aslimu. Masuk Islam kalian semuanya. Kenapa? Fa inna Muhammadah. Sesungguhnya Muhammad yu'ti ato'an. Beliau memberikan sesuatu malayak salfaqoh. Pemberian yang tidak dikhawatirkan jadi orang sengsara. Hmm. Tidak takut memberikan sesuatu nantinya jadi orang yang sengsara. Itulah Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Ya. Selanjutnya di dalam surat At-Taubah kembali kepada kitab ayat 122. Hmm. Sudah ngantuk belum? Hmm. Ya, saya jam segini ngantuk ya. Iya. Insyaallah belum ngantuk ya. Sedikit lagi. Kita selesaikan tulisan mualif. Fa'amara bil jihad. Maka Allah perintahkan dalam surat At-Taubah 122 untuk berjihad. Berangkat jihad melawan musuh. Yang kedua, wa ayyakuma bihi ta'ifan kafiyah wa ayyatasadda lil ilmi ta'ifatun ukhra. Sebagian berangkat berjihad me, dan, se, meng, dan sebagian lagi menghadapkan dirinya untuk belajar. Kenapa? Sebagian berangkat jihad membawa senjata, sebagian berangkat membawa peralatan belajar. Liyu'ina haula wa haula. Supaya menolong. Yang berangkat jihad menolong kepada yang belajar supaya aman. Coba lagi belajar tiba-tiba ada senjata nongol di tengahnya. Wah, tidak aman. Maka orang berangkat jihad menegakkan keamanan. Kan begitu. Wahula, wahula. Dan mereka yang belajar, terus belajar. Supaya orang yang berjihad ditolong dengan ilmunya. Siapa yang boleh dibunuh, siapa yang tidak boleh dibunuh, bagaimana cara bagi harta rampasan perangnya, bagaimana cara melakukan perdamaiannya, semuanya ada apanya? ilmunya. Ini dipelajari dalam majelis ilmu. Babul jihad. Itulah dakwah sunnah. Ilmiah dan amaliyah. Ilmiah dan amaliyah. Wa amara ta'ala bil wilayati wa tawliya amrun biha. Wa bima la tatimu illa bihi minasy syuruti wal kamalat wal wadha'ifi diniyah wad dunyawiyah. Maka Allah perintahkan subhanahu wa ta'ala bil wilayat wa tauliyah amro biha. Orang yang diberikan kekuasaan dengan kekuasaannya untuk mengurusi urusannya dengan ilmunya. Wa bima la tatimu illa bih yang dengannya akan sempurna minasyurut wal mukamilat dari syarat-syarat dan penyempurna-penyempurnanya. Ya karena jihad ada ruk ada adabnya, ada berangkat jihad, ada berperang, tidak boleh mencincang-cincang musuh, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak-anak, ya. Wal wadhaif diniyah wa dunyawiyah atau dengan ilmu akan diketahui apa yang menjadi tanggung jawab dari sisi agama dan dunia. Wal a'mal kulliyah dan seluruh amal-amal labudalinas minha. Mesti bagi manusia memiliki ilmu. Wala tatimu maslatahum illa biha. Tidak akan sempurna kebaikan manusia kecuali dengan menuntut ilmu. Wahya la tatimu illa bi ayyatawallaha al wal umana. Dan tidak akan sempurna kecuali yang ber, memegang urusannya adalah orang yang diberi akfa. Akfa ya ini kemampuan. Wal umana dan orang yang terpercaya. Ya, kuat ilmunya, kuat amanahnya. Wadalika yastad'i sa'yu fit tahsili hadhil awsaf. Itu menuntut untuk berusaha memiliki sifat-sifat tadi bihasbil istita'ah sesuai kemampuan Allah berfirman fattakullaha mastata'tum bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian demikian selesai penjelasan dari untean kalimat yang disebutkan dalam kitab ini dari penjelasan asy Nasir As-Sa'di rahimahullah berkaitan dengan sifat yang dimiliki oleh manusia bahwa saya manusia itu memiliki kekurangan naam dan sedikit manusia yang didapati pada sifat kesempurnaan semoga Allah taala jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang menyadari atas segala kekurangannya dan diberikan taufik untuk memperbaiki kekurangan kita dengan tolabul ilm dan Allah jadikan umur kita umur yang barokah untuk bisa mengumpulkan bekal yang sebaik-baiknya untuk menghadap Rabbul Alamin wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah rampung